Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita bahas tentang apa? Tentang apa? Perang Khaibar dan umrah. Umrah qadha. Terakhir tentang umroh kodok Umroh yang dilakukan setelah perjanjian Hudaibiyah Bahwa umrohnya ditunda tahun depan Itu yang terakhir Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas beberapa hal Yang pertama-tama tentang Ghazwatu Muqtah Perang Muqtah Perang Muqtah Bukan Mut'ah ya Lain sama Mut'ah Kalau Mut'ah itu nikah Mut'ah ini Muqtah Muqtah adalah sebuah tempat di dekat negeri Syam. Negeri Syam itu adalah beberapa negeri yang sekarang sudah dipecah-pecah, yaitu Palestina, Libanon Suria, dan Yordania, negeri Syam. Perang Muqtah ini terjadi pada bulan Jumadal Ula tahun 8 Hijriah. Dan perang ini sebabnya masih ada hubungan Rasulullah SAW mengirimkan para delegasi atau para diplomat kepada raja-raja dan penguasa-penguasa. Yang lalu bahwasanya Rasulullah kirim surat mengutus delegasi atau istilah sekarang itu diplomat kepada raja-raja untuk mengajak masuk Islam. Ada yang sambutannya baik, ada yang sambutannya tidak baik. Termasuk raja atau penguasa yang sambutannya tidak baik yaitu dari Busra. Yang waktu itu utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Al Harith bin Umar radhiyallahu taala anhu dibunuh sepulangnya. Ketika pulang dikeroyok dan dibunuh. Nah, kalau sudah ada diplomat dibunuh, ini sudah merupakan kejahatan yang luar biasa. Ini kriminal yang sangat besar. Karena yang namanya diplomat itu tidak boleh diganggu untuk menghormati yang ngirim. Kalau sampai diplomat diganggu, berarti menyatakan perang. Tentu saja ini diplomat yang dia tidak menjadi mata-mata. Diplomat yang memang tugasnya sebagai diplomat, itu aja, tidak lebih dari itu. Dan ini karena diplomat Rasulullah saw yang bernama Al Harith bin Umar radhiyallahu taala dibunuh Berarti ini adalah pengumuman perang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah mundur. Beliau kalau diajak perang dilayani, ayo silakan. Karena sekarang sudah sama-sama punya kekuatan, Islam mempunyai negara, negara Islam di Madinah. Pemimpinnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita nanti melihat bahwa peperangan ini amat sangat tidak berimbang. Luar biasa. Rasulullah SAW mengumpulkan 3.000 pasukan. 3.000, cuma 3.000 aja. Dan Rasulullah SAW oleh Allah diberi wahyu bahwa nanti komandannya akan terbunuh. Dan beliau berwasiat nanti yang jadi komandan pertama-tama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, maka langsung diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau Ja'far terbunuh, maka langsung diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in dan waktu itu benderanya berwarna putih. Berwarna putih. Jadi ini diantara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu bahwa yang pertama bakal terbunuh. Yang kedua bakal terbunuh. Yang ketiga, Rasulullah tidak memberikan ganti lagi. Nanti kalau dia terbunuh siapa penggantinya? Rasulullah tidak menjelaskan. Sehingga nanti para sahabat itu berijtihad. Pada masa Rasulullah mereka berijtihad. Sudah berangkat pasukan ini dan sebagaimana biasa kalau orang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diberi wahyu bahwa nanti komandannya akan terbunuh. Dan beliau berwasiat nanti yang jadi komandan pertama-tama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, maka langsung diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau Ja'far terbunuh, maka langsung diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan waktu itu benderanya berwarna putih berwarna putih. Jadi ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu bahwa yang pertama bakal terbunuh. Yang kedua bakal terbunuh. Yang ketiga, Rasulullah tidak memberikan ganti lagi. Nanti kalau dia terbunuh siapa penggantinya? Rasulullah tidak menjelaskan. Sehingga nanti para sahabat itu berijtihad. Pada masa Rasulullah mereka berijtihad. Sudah berangkat pasukan ini dan sebagaimana biasa kalau orang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diberi wahyu bahwa nanti komandannya akan terbunuh. Dan beliau berwasiat nanti yang jadi komandan pertama-tama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, maka langsung diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kalau Ja'far terbunuh, maka langsung diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha, radhiyallahu anhum ajma'in dan waktu itu benderanya berwarna putih. Berwarna putih. Jadi ini diantara antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu bahwa yang pertama bakal terbunuh. Yang kedua bakal terbunuh. Yang ketiga, Rasulullah tidak memberikan ganti lagi. Nanti kalau dia terbunuh siapa penggantinya? Rasulullah tidak menjelaskan. Sehingga nanti para sahabat itu berijtihad. Pada masa Rasulullah mereka berijtihad. Sudah berangkat pasukan ini dan sebagaimana biasa kalau orang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diberi wahyu bahwa nanti komandannya akan terbunuh. Dan beliau berwasiat nanti yang jadi komandan pertama-tama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, maka langsung diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau Ja'far terbunuh, maka langsung diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan waktu itu benderanya berwarna putih. Berwarna putih. Jadi ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu bahwa yang pertama bakal terbunuh. Yang kedua bakal terbunuh. Yang ketiga, Rasulullah tidak memberikan ganti lagi. Nanti kalau dia terbunuh siapa penggantinya? Rasulullah tidak menjelaskan. Sehingga nanti para sahabat itu berijtihad. Pada masa Rasulullah mereka berijtihad. Sudah berangkat pasukan ini dan sebagaimana biasa kalau orang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diberi wahyu bahwa nanti komandannya akan terbunuh. Dan beliau berwasiat nanti yang jadi komandan pertama-tama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, maka langsung diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau Ja'far terbunuh, maka langsung diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in dan waktu itu benderanya berwarna putih berwarna putih jadi ini diantara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tahu bahwa yang pertama bakal terbunuh yang kedua bakal terbunuh yang ketiga Rasulullah tidak memberikan ganti lagi nanti kalau dia terbunuh siapa penggantinya Rasulullah tidak menjelaskan. Sehingga nanti para sahabat itu berijtihad. Pada masa Rasulullah mereka berijtihad. Sudah berangkat pasukan ini dan sebagaimana biasa kalau orang oleh sahabat Abdullah bin Rawaha ini falastu adri kaifali bisadri ba'dal wurud. Saya tidak tahu. Setelah saya dimasukkan ke dalam neraka jahanam nanti, masuk pasti, keluar belum pasti. Saya masuk itu pasti, tapi keluarnya tidak pasti. Apakah saya termasuk orang yang dikeluarkan lagi atau tidak? Allahu Akbar. Inilah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah namanya tazkiyatun nufus. Jadi bukan mentang-mentang sahabat terus saya yakin masuk surga. Tidak. Justru orang tambah takwa malah tambah takut ya Allah betapa banyak dosa saya sahabat Umar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala yang kita tahu siapa beliau. Khalifah yang pertama, amalnya bukan main. Yang masuk Islam langsung, sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasanya banyak. Beliau nangis-nangis sambil beliau pegang lidahnya, ditarik-tarik lidahnya. Hadza auradanil mawarid. Ini yang telah menjerumuskan aku, ini telah menjerumuskan aku. Ya laitani kuntu syajara tu'dud wa tu'kal. Aduhai senangnya kalau saya menjadi pohon saja. Dicabut, dimakan, jadi kotoran selesai. Tidak ada hisap, tidak ada adab. Sahabat Abu Bakar, tazkiyatun nufus. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala Beliau sering nangis, kadang baca Quran sampai nangis sampai sakit berapa hari di Di matanya ada dua garis hitam, nangis banyaknya beliau nangis. Menjelang wafat Beliau nangis, takut, ya Allah, takut dosanya. Saya kepingin selamat, saya kepingin selamat. Kemudian beliau dihibur oleh sahabat Abdullah bin Abbas, masyarallah bikal amsar wa fatahala kal futuh wa fa'al wa fa'al." Wahai sahabat Umar, kamu ini punya jasa banyak. Islam jaya denganmu, Islam makmur, penaklukan di mana-mana, Islam tambah luas, ekspansi kemana mana Beliau mengatakan, "Ya laitani anjula ajra wala wizra." Aduhai saya kepingin selamat Saya kepingin selamat Tidak ada pahala tidak apa-apa Yang penting tidak ada dosa Nol seimbang aja tidak apa-apa Kepingin selamat kepingin selamat Demikian pula sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala ketika beliau di kuburan beliau nangis sampai air mata membasahi jenggotnya. Beliau mengatakan kalau saya diberhentikan antara surga dan neraka dan saya tidak tahu saya bakal disuruh masuk mana ini. Dalam keadaan menunggu seperti itu, wallahi lah lahtartu an akuna Ramadan. Saya lebih milih jadi abu saja. Jadi abu saja daripada saya harus menunggu untuk milih yang mana ini. Dimasukkan yang mana? Menunggu keputusan. Tidak tahan. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau juga suka nangis. Pernah suatu ketika sahabat Ali nangis, salat tahajud nangis sampai tempat sholatnya itu basah oleh tangisan. Kemudian beliau mengatakan, ya dunia wari ghairi, hei dunia, kau tipu orang lain saja. Jangan kau tipu aku. Laqad kita lah la raj'ata fi. Aku telah menceraikan kamu cerai tiga. Tidak mungkin rujuk lagi. Umruki kosir, wahuznuki tawil wabalauki bala'uki Umurmu pendek. Umurmu pendek. Kemudian umruki qasir wa huznuki tawil, umurmu pendek, kesusahan di dalam dalammu panjang dan juga balak yang menimpamu, yang menimpa di dalammu adalah besar. Dunia. Sahabat Ali tidak mau terfitnah oleh dunia, walaupun orang rebutan dunia menghalalkan segala cara. Agama dibuat kedok untuk cari dunia. Kata beliau, wahai dunia, kamu tipu orang lain saja. Jangan nipu aku. Kemudian ketika beliau nangis, beliau mengatakan, bahwa yang beliau khawatirkan itu adalah dua. Yang beliau khawatirkan itu dua, tulul amal wa tulul amal wa panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Fa amma tulul amal fayunsil akhirah. Panjang angan-angan ini membuat orang lupa akhirat. Wattibaul hawa dan ngikuti hawa nafsu. Fa inna ittiba'al hawa yahjifu anil haq. Karena kalau orang tak ikuti nafsu, dia tertutup dari kebenaran, tidak mau lagi dengan kebenaran. Karena orang kalau panjang angan-angan ya, banyak hayal, hayal, hayal. Akhirnya lupa akhirat, terlalu banyak hayalnya. Hayalan kita lebih panjang daripada umur kita. Umur kita katakanlah 60. Hayalan kita seakan-akan kita bakal hidup 1000 tahun. Sehingga Hayalan kita belum kesampaian kita sudah mati, keburu-buru mati. Maksudnya sahabat Ali jangan banyak hayal, berbuat aja langsung. Yang penting berbuat sedikit, yang penting berbuat daripada hayal, hayal, hayal berbuat apa-apa. Kepinginnya berbuat yang paling sempurna, paling bagus, tidak ada cacatnya, akhirnya tidak berbuat. Yang membuat kita itu mundur tidak berbuat karena kita kadang ingin yang sempurna. Saya harus berbuat yang sempurna, yang paling bagus. Akhirnya tidak berbuat. Karena kepengen yang sempurna. Sudah berbuat aja. Sedikit tidak apa-apa. Ada yang keliru diperbaiki. Manusia wajar. Kemudian mengikuti hawa nafsu. Orang kalau mengikuti hawa nafsu tidak mau lagi dengan kebenaran. Nafsunya nomor satu. Ya, sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau dihibur oleh para sahabat yang lain sahabakum Allah wa rafa'ankum wardakum ilaina salihin. kaum muslimin memamiti mereka mudah-mudahan Allah menjaga kalian semua kalian selamat dan kalian nanti akan kembali kepada kami sebagai orang-orang yang baik subhanallah tazkiyatun nufus kemudian berangkatlah pasukan ini sampai di sebuah tempat mereka mendengar kabar bahwa pasukan dari negeri negeri apa namanya Pusro tadi itu dari pasukan Romawi, Kristen, Nasrani dipimpin oleh Hil Hirqal Heraklius. Berapa jumlah pasukannya? Jumlah pasukannya itu 100 ribu ditambah koalisi gabungan orang-orang kafir Arab 100 ribu. 200 ribu pasukan. 200 ribu menghadapi berapa tadi? 3 ribu. Seimbang atau tidak? Tidak seimbang. Satu banding berapa ini? Banding berapa, Pak? Berapa? Iya, satu banding 67 ya. Wah, subhanallah. Tapi orang Islam itu tidak pernah takut. Sebenarnya mereka sempat ya, sempat ada perasaan, wah ini gimana ini? Namanya manusia, grogi sempat ada. Sampai mereka berkeinginan sudah kita kirim surat aja ke Rasulullah. Bagaimana pendapatnya Rasulullah? Ya Rasulullah, pasukan mereka 200 ribu, kita cuma 3 ribu. Bagaimana pendapat anda? Mereka ingin ngirim surat ini, tapi langsung serta merta mereka dimotivasi oleh sahabat Abdullah bin Rawaha. Beliau adalah seorang motivator yang luar biasa. Apa kata beliau? Innal ladzi takrahunahu innama kharajtum tatlubunahu wa nahnu ma nuqatilu bi'adadin wala quwwatin wala kathrah innama nuqatilu hadzal din alladzi akramana Allah bihi wa ma hiya illa ihdal husnayain imma ad-duhur wa imma asy-syahadah kata sahabat Abdullah bin Rawahah sesungguhnya sesuatu yang kamu khawatirkan itu adalah sesuatu yang justru kamu keluar mencarinya. Apa itu? Mati syahid. Yang sekarang ini kamu khawatirkan, kamu khawatir kalah, kamu khawatir mati. Justru kamu kemarin keluar, ya untuk itu yang kamu cari. Kamu keluar kan kepingin mati, syahid. Mendapat keutamanya orang mati syahid yang luar biasa. Kami keluar ini, perang ini, bukan pakai hitung-hitungan jumlah pasukan, kekuatan, persiapan. Itu di luar perhitungan kami. Kami keluar ini adalah membela agama Allah, Islam. Yang Allah telah memuliakan kami dengan agama ini. Sehingga yang kami hadapi di medan ini hanya salah satu dari dua kebaikan. Tidak ada yang buruk. Salah satu dari dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, kami menang. Kebaikan yang kedua, kami mati syahid. Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia dalam Islam dengan penuh kemenangan dan kejayaan atau mati syahid daripada hidup dalam badan hina. Jangan mundur, maju terus. Masya Allah, luar biasa. Motivasi ini penting. Kita ini butuh orang-orang bisa memotivasi. Karena di tubuh kita ini menurut hasil penelitian di tubuh kita ini banyak airnya. Kurang lebih di tubuh kita itu sekitar 80% air. Dan air itu ternyata sangat terpengaruh oleh kata-kata. Maka dari itu kan kita dianjurkan ya, baca air dikasih bacaan Quran. Itu ada khasiatnya. Bahkan secara ilmiah pun terbukti. Seorang profesor dari Jepang mengadakan penelitian, ternyata air itu sangat terpengaruh oleh kata-kata. Kalau dikasih kata-kata yang baik, air itu manja, menjadi baik. Tampilannya bagus. Kalau dikasih kata-kata yang buruk, air itu menjadi buruk. Tampilannya buruk sekali. Nah tubuh kita kurang lebih sekitar 80% air. Sehingga kita juga sama sifatnya dengan air. Kita terpengaruh oleh kata-kata. Kata-kata baik membuat kita hidup semangat, termotivasi. Kata-kata buruk membuat kita patah semangat, putus asa. Wah ini motivasi yang luar biasa sahabat Abdullah ibnu Rawahah dan beliau juga merupakan salah seorang sahabat ahli syair puisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka menulis syair membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah mendengar motivasi seperti ini langsung semuanya mengatakan sodako wallahi ibnu Rawahah demi Allah yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah adalah benar kita keluar ini adalah kita mencari mati syahid. Orang Islam tidak pernah takut mati. Kalau orang kafir perang itu mencari hidup. Kalau orang Islam menang perang mencari mati syahid. Menang atau mati syahid. Satu dari dua daripada hidup hina. Mati syahid ya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita mati syahid di medan perang, mati dalam keadaan maju dan tidak mundur. Allahumma amin. Mati syahid. Begitu kita mati langsung dosa kita oleh Allah diampuni semuanya. Langsung diampuni dosanya. Yughfaru lahu inda awwali daf'atin min dami Wa yujaru min adabil qabr. Selamat dari adab kubur. Wa yara makanahu fil jannah. Melihat tempatnya di syurga. Wa ya'manul fazal akbar. Dia aman dari ketakutan yang dahsyat hari kiamat nanti. Kemudian dia juga mendapatkan وَيُزَوَّجُ بِثْنَتَيْنْ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ Dinikahkan dengan 72 bidadari. Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar al تَاجُ minhu khairan min ad-dunya wa ma fiha. Di kepala kita dikasih mahkota yang penuh dengan mutiara. Satu mutiara lebih mahal dari dunia seisinya. Wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribih. Dia diberi izin untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Masya Allah mati syahid Meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Ini benar-benar peperangan yang luar biasa Dalam sejarah 3.000 ngelawan 200.000 Ternyata menang, tidak kalah Ma'asyurah muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah. Orang Islam ini punya senjata Yang tidak dimiliki orang kafir Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu ketika beliau melepas pasukan perang, beliau memberikan memberikan tausiah, memberikan masukan-masukan pada mereka. Nah, apa istilahnya? Kasih briefingnya seperti itu. Apa kata sahabat Umar? Mereka musuh itu dari segi persiapan, perlengkapan dan jumlah pasukan lebih banyak dari kita. Jumlah mereka banyak, senjatanya lengkap. Secara perhitungan kita kalah dengan musuh. Tapi kita punya senjata yang tidak dimiliki oleh mereka. Apa senjata itu? Kita orang Islam meninggalkan maksiat. Mereka bermaksiat. Kalau senjatamu ini kamu pertahankan dengan tetap meninggalkan maksiat, pasti kamu menang. Allah memberikan kemenangan kepadamu takwa kepada Allah, meninggalkan maksiat. Jangan maksiat. Allah nolong kamu karena kamu meninggalkan maksiat. Tapi kalau kamu sudah maksiat, berarti sama dengan mereka. Sama-sama maksiatnya, berarti kembali kepada perhitungan. Secara perhitungan kamu kalah. Subhanallah. Sudah berangkat pasukan ini Terjadilah peperangan yang luar biasa Sahabat Abdullah bin Rawaha maju ke depan, berjuang dengan penuh gagah dan berani tidak ada takut sedikit pun dan beliau ternyata gugur sebagai syahid. Komandan pertama gugur sebagai syahid. Berbahagialah Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala Kemudian langsung bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala Ja'far, wama ma adraka Ja'far? Tahukah kamu siapakah Ja'far? Beliau adalah juru bicara Rasulullah SAW ketika diutus ke Najasyi. Yang beliau pandai menyampaikan Islam dengan Najasyi tertarik untuk masuk Islam. Ja'far orang yang cerdas, yang pandai. Sekaligus juga sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Ja'far maju ke depan. Maju ke depan sampai beliau ditebas tangan kanannya oleh musuh. Tangan kanan putus. Beliau ambil bendera dengan tangan kiri. Kemudian ternyata tangan kiri pun ditebas oleh musuh. Sehingga sekarang tidak punya tangan. Jangan sampai bendera ini jatuh. Benderanya didekap. Dalam keadaan tidak punya tangan. Allahu Akbar. Akhirnya beliau pun diserang dari segala penjuru. Disabet dengan pedang. Dikasih tombak. Dilempar anak panah. Dan yang lain-lainnya. Dan beliau pun gugur sebagai syahid radhiyallahu taala anhu. Beliau gugur sebagai syahid dan di, di tubuhnya itu ada sekitar 90 luka lebih. 90 luka, mulai dari sabetan pedang, hunjaman, tombak dan lemparan anak panah. Beliau telah menghibahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak punya dua tangan. Tapi Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa Allah telah mengganti kedua tangan Ja'far dengan dengan dua saya, Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang di surga. Ja'far Dzul Janahin, Ja'far yang mempunyai dua sayap dia terbang di surga. Radhiyallahu taala anhu. Kemudian bendera dibawa oleh siapa sekarang? Yang ketiga. Dibawa oleh siapa tadi? Siapa? Siapa? Zaid Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dibawa oleh Zaid bin Harithah. Enggak, Zaid dulu yang pertama. Saya tadi terbalik ya. Ya, maaf terbalik tadi. Jadi yang pertama Zaid dulu gugur sebagai syahid, kemudian yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, kemudian sekarang yang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah, radhiyallahu taala anhu dan mereka semuanya gugur sebagai syuhada radhiyallahu anhu Kemudian setelah gugurnya yang terakhir Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala Sekarang bagaimana ini? Jangan sampai bendera ini jatuh. Rasulullah tidak menentukan siapa penggantinya Abdullah bin Rawahah kalau dia gugur. Akhirnya sebagian sahabat berteriak, "Ayo kita pilih siapa yang bakal membawa bendera ini yang menjadi komandan perang." Kemudian langsung sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu taala sahabat Khalid bin Walid langsung mengambil bendera itu dan beliau sekarang menjadi komandan perang. Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Khalid bin Walid ini ahli strategi perang. Waktu itu kaum muslimin hampir kalah. Ya, tiga komandannya gugur sebagai syuhada. Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha. Kaum muslimin sudah mulai goyang kekuatannya. Tapi Khalid bin Walid ini ahli strategi perang. Yang kemarin waktu perang Uhud dia masih kafir, yang dialah mengalahkan kaum muslimin dengan strategi perang yang dimilikinya. Sekarang beliau ingin balas kesalahan ketika di perang Uhud. Kaum muslimin harus menang dengan strategi perang yang beliau terapkan. Begitu beliau jadi komandan, langsung beliau atur strateginya. Pasukan yang ada di depan mundur ke belakang, yang di belakang mundur maju ke depan. Pasukan yang ada di samping kanan pindah ke kiri. Yang kiri berada di kanan. Diacak. Sehingga pasukan musuh begitu melihat kaum muslimin kaget. Wah, ternyata pasukan Islam tidak habis-habis. Banyak. Padahal orangnya itu-itu aja. Cuma diatur strateginya. Seakan-akan orangnya banyak. Dan ini membuat orang kafir down. Merasa down. Tidak punya semangat lagi. Terjadilah peperangan yang luar biasa sampai akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan melalui tangan Khalid ibn Walid radhiyallahu taala dan semenjak saat itu beliau oleh Rasulullah diberi gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul. Khalid bin Walid pedang Allah yang terhunus, luar biasa. Menebus kesalahan-kesalahan yang lalu. Kemudian sahabat Ja'far bin Abi Talib, radhiyallahu taala ini ketika beliau gugur sebagai syahid. Beliau waktu itu Rasulullah langsung dengar. Rasulullah dengar di Madinah. Rasulullah nggak ikut hadir di sini ya, di Madinah Rasulullah. Memberitahukan Ja'far sudah meninggal dunia. Diberitahukan, kemudian Rasulullah mengatakan isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far karena mereka sedang tersibukkan oleh urusan kematian. Maksud daripada hadis ini orang itu kalau ada kematian di rumahnya itu jangan masak. Tetangga-tetangganya yang bantu. Karena mereka sudah sibuk oleh kematian. Jangan disibukkan lagi oleh urusan masak, memasak, dibantu oleh tetangganya. Ini yang benar dalam Islam. Jadi bukan malah kalau ada orang mati, justru yang kematian itu disuruh masak macam-macam kayak ada manten masak ini, masak itu, bikin kue ini, kue itu, subhanallah. Ini benar-benar menyimpang dari ajaran Islam. Tidak benar itu. Yang benar orang kesusahan malah dibantu, bukan malah disuruh susah. Ada di sebagian tempat kalau ada orang meninggal dunia itu langsung sudah disembelihkan ayam, turun sembelihkan apa? Nanti dia suruh nanggung. Iya betul kejadian ini betul. Sembelihkan kambing, sembelihkan apa? Nanti dia suruh nanggung semuanya. Ini dosa besar, ini mendolimi orang. Mestinya ada orang kematian itu sudah, kamu jangan sibuk masak-memasak, kami para tetangga membuatkan masakan untuk Anda. Kemudian juga dari sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil yaitu di antara pelajaran ini tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu imannya imannya benar-benar menghujam dan sahabat itu tujuannya hanya Islam, harus bela Islam tujuannya adalah akhirat. Dan memang kita hidup ini, kita hidup ini yang benar. Harus rumah tangga kita, kita niatkan untuk bela Islam. Suami, istri, bapak, ibu, anak, mari kita bela Islam sak mampu kita. Sudah sak mampunya, jangan diremehkan. Yang penting harus berbuat untuk Islam. Karena kalau rumah tangga kita itu hanya untuk senang-senang saja, sekolah, cari ijazah, kerja, makan, minum, tidak ada manfaatnya untuk Islam ya Allah. Hina sekali. Harus untuk Islam. Kalau kita lihat rumah tangganya Rasulullah dan salafus saleh semuanya. Arahnya itu bela Islam. Arahnya adalah akhirat. Bukan hanya untuk makan dan minum senang-senang saja. Dan memang inilah iman. Rasulullah itu pandai menanamkan iman. Maka dari itu yang pertama-tama ditanamkan dalam Islam iman dulu. Periode Mekah, 13 tahun di Mekah. Itu yang ditanamkan iman, akidah, iman, akidah, iman, akidah. Hukum nanti di Madinah. Sholat lima waktu itu baru tahun ke-10 kenabian. 10 tahun itu tidak ada sholat lima waktu. Yang ada hanya sholat pagi dan sore gitu aja. Kenapa? Akidah dulu. Orang kalau sudah akidahnya mantap, imannya mantap, diatur itu gampang. Tapi kalau orang itu akidahnya belum mantap, imannya belum mantap, diatur repot bukan main. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal mu'minu kal jamalil anif aina man qada Seorang mukmin yang beriman itu seperti onta yang penurut, onta yang nurut. Onta itu nurut, dibawa kemana aja nurut, kanan kanan, kiri kiri. Bahkan onta itu disuruh naik anak kecil, jokinya anak kecil, nurut onta itu. Rasulullah mengibaratkan orang mukmin seperti onta, iman. Sudah ada iman itu nurut. Kalau ibaratnya kita kayak kuda, kuda yang disosor itu ya. Hidungnya dikasih tali, itu nurut orang beriman. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa ayat-ayat yang pertama turun di Madinah di Mekah itu tentang iman. Fa nukiro nukira bin naqur. Fadzalika yawma idz yawmun asir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Iman, akidah, syurga neraka. Kata Ibunda Aisyah, Seandainya ayat di Mekah itu yang turun itu langsung la tasyrabul khamra. Jangan minum khamr. Padahal mereka suka minum khamr. Khamr mereka bukan satu botol, dua botol. Khamr mereka itu satu dream dua dream, Satu galon, dua galon. Iya, khamrnya galon-galonan. Kalau langsung jangan minum khamr, khamr itu haram. Mereka akan langsung merespon. Bagaimana responnya? Wallahi la nada'ul khamra abadan. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan Homer selama-lamanya. Belum ada iman. Kemudian kalau seandainya ayat yang turun kepada mereka itu bunyinya la tasnu, jangan zina. Padahal mereka sudah biasa zina. Langsung mereka merespon, wallahi la nada'u zina abadan. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Kami zina terus. Karena nggak ada iman. Tapi setelah ada iman, langsung sami'na wa iman. Dan para sahabat itu benar-benar Masya Allah Yakin akhirat Yang dicari akhirat Apalagi orang yang mati syahid Luar biasa Inna Allah ashtara al mu'minina Anfusahum wa amwalahum Bi anna lahumul jannah Yuqatiluna fi sabilillah Wa yaktuluna Wa yuktalun Allahu Akbar Allah telah membeli orang mukmin Dibeli Harta mereka dan jiwa mereka dibeli apa balasannya? Syurga. Mereka berjuang di jalan Allah. Ada kalanya mereka yang membunuh, ada kalanya mereka yang dibunuh. Lalu Allah memberi kabar gembira, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih. Kabar gembira dengan perniagaan yang kamu lakukan, transaksi dengan Allah, mati syahid. Jadi orang kalau sudah mau perang di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah, ini berarti orang iman. Biasanya kita kalau dengar kata-kata darah, berdarah-darah. Itu paling takut. Apalagi orang munafik. Kalau sudah mendengar kata-kata darah-darah, ya, mesiu atau yang lainnya itu paling takut orang munafik. Orang mukmin tidak. Tapi tentu saja jihad yang benar, jihad pada tempatnya, bukan jihad yang ngawur, bukan yang prematur, perhitungan yang matang dan benar-benar itu fi sabilillah li'ila'i kalimatillah. Di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini kita lihat betapa kepahlawanan sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala kepahlawanan. Dan ini juga merupakan salah satu bukti berhasilnya pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berhasil mencetak orang-orang yang siap mati. Itu hebat. Itu berarti pendidikan beliau berhasil. Orang dibuat berani seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taalaanhu kalau ketemu anaknya sahabat Ja'far ini sepeninggalnya Ja'far apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Assalamu alayka ya benadil janahin. Salam sejahtera atasmu wahai putra orang yang punya dua sayap. Dua sayap terbang di surga. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di antara kejadian menarik pada peristiwa ini, sahabat Khalid bin Walid itu bawa pedang. Pedang beliau itu pedang yang sangat kuat luar biasa. Kan dulu tuh perannya kan jantan ya, satu lawan satu, duel langsung. Jadi pedang berhadapan dengan pedang. Tang ya, kuat-kuatan gitu. Ketika kuat-kuatan hadapan pedang itu ada sekitar 9 pedang yang putus ketika berhadapan dengan pedangnya sahabat Khalid bin Walid. Berarti beliau kokoh megangnya itu ya. Kokoh megangnya, kemudian juga pedangnya itu kuat. Sembilan pedang diputuskan semuanya oleh beliau. Seperti itu. Radhiyallahu taala anhum. Dan dari sini pula kita bisa mengambil faedah bahwa boleh mengumumkan kematian. Karena Rasulullah mengumumkan kematiannya sahabat Ja'far. Rasulullah di Madinah ini pasukan di Syam. Rasulullah dapat wahyu langsung dari Allah bahwa hari ini mereka meninggal dunia di antara Ja'far. Dan Rasulullah mengumumkan di Madinah Ja'far dan teman-temannya meninggal dunia. Mengumumkan kematian ini boleh. Memang ada larangan dalam hadis mengumumkan kematian. Tapi yang dilarang itu adalah na'yul jahiliyah. Mengumumkan kematian versi jahiliyah. Apa yang versi jahiliyah itu? Yaitu mengumumkan kematian dengan memuji-muji, menyanjung-nyanjung fulan, fulan, fulan, disanjung-sanjung luar biasa. Itu yang dilarang. Tapi kalau sekedar mengumumkan kematian, telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi telah meninggal dunia fulan bin fulan, enggak apa-apa boleh. Bagaimana kalau di masjid? Itu kan hanya sarana saja. Mumpung ada menara, ada corongnya, gratis, sarana saja, tidak apa-apa. Supaya orang itu tahu ada kematian, supaya orang nanti ikut sholat, ikut mendoakan dan yang lainnya. Umumkan kematian, boleh tidak apa-apa. Kemudian juga apakah boleh ijtihad pada zaman Nabi ketika Nabi masih hidup? Nabi Muhammad masih hidup, boleh nggak sahabat-sahabat ijtihad? Kalau kita lihat di cerita ini boleh, di kisah ini boleh. Ketika sahabat Abdullah bin Rawaha gugur, yang ketiga ya, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha. Lalu para sahabat ijtihad siapa penggantinya ini. Akhirnya Khalid bin Walid ngambil. Ini adalah dalil boleh ijtihad zaman Nabi dulu. Dan ijtihad itu mungkin benar, mungkin salah. Dan sering para sahabat ijtihad pada masa Nabi itu. Boleh. Ketika itu ada dua orang dalam bepergian Mau sholat, tidak ada air. Cari air, nggak nemu. Akhirnya dua-duanya sholat dengan tayamum. Setelah selesai sholat dengan tayamum, mereka ternyata menemukan air. Ketika menemukan air, yang satu wudhu dan mengulangi sholatnya. Yang satu bilang, oh sudah saya selesai sholat, selesai sholat tadi. Jadi sudah nyari air nggak ada, saya sudah selesai, saya nggak mau sholat lagi, nggak mau mengulangi. Akhirnya dua orang ini berbeda pendapat, lalu lapor ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan kepada yang yang mengulangi sholatnya itu lakal ajru marratain. Kamu dapat pahala dua. Dan beliau mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholatnya asobatas sunnah. Kamu sesuai sunnah. Kamu yang benar sesuai sunnah. Ini ijtihad zaman Nabi boleh. Kemudian juga ada sahabat yang ijtihad Ketika itu dalam keadaan junub janabah. Cari air nggak ada. Akhirnya sahabat ini atau khawatir ya karena dingin nggak bisa pakai air. Sahabat ini bergumul di pasir. Jadi dianggap ini ibaratnya gantinya mandi janabah, bergumul di pasir. Kemudian setelah itu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bilang, "Enggak perlu gitu. Inna ma yakfika antah ala kada wa kada." Mestinya kamu cukup tayamum saja. Kamu ambil pasir atau apa namanya debu, kamu usapkan wajahmu dan tanganmu selesai, bukan berkumul Ijtihad pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini pula kita lihat tentang kepahlawanan sahabat Khalid Ibnul Walid radhiyallahu taala yang dikenal dengan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Inilah kisah singkat tentang perang Mu'tah. Dan insya Allah berikutnya nanti kita masuk kepada Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Karena waktunya tinggal 2 menit. Saya kira cukup, mungkin itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mencontoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kajian tentang sirah ini menjadikan kita semakin cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti ajaran beliau lahir batin. Mudah-mudahan kita kelak diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kiamat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi minum dari al-haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik. Yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Mudah-mudahan kita kelak masuk ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.